banyak contoh-contoh saudara-saudara. Walaupun begitu juga ada orang yang tidak percaya. Ada gunung meletus, dikatakan itu adalah peringatan Allah. Oh itu alam, begitu saja. Memang dasar pendidiknya berlainan. Ya. Ini dasar pendidiknya alam melulu. Tidak pernah percaya sama Tuhan sama sekali. Nah, sedangkan orang-orang mukmin, orang-orang Islam ini memang sejak dulu, sejak kecil dididik di dasar-dasar agama. Jadi semua itu bergantung pada agama. Oleh karena itu sedikit saya masukkan anak-anak kita yang masih di tingkat teman kanak-kanak, di tingkat dasar, ini berilah pelajaran agama. Kalau ingin anak-anak kita itu bahagia dunia akhirat dan membahagiakan kita. Tapi kalau anak-anak kita itu masih dasar sudah tidak diberi dasar agama, dasar-dasar lain, kalau penuh ya sulit untuk menerima agama ini, menerima berpikir cara agama. <clears throat> para hadirin hadirat mustamiin mustamiat inilah saya ulang sedikit uh, penjelasan mengenai ayat yang lalu setelah itu uh, <clears throat> ayat yang akan kita pelajari ini diturunkan karena sebab sebabnya begini setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terpaksa melakukan perang karena beliau diserang oleh kelompok musyrik Mekah yang sejumlah seribu orang beliau terpaksa mengangkat senjata membela diri beliau hanya berhasil menghimpun orang ini tempoh hari secara sukarela saja ya eh siapa yang mau berangkat berangkat berangkat ini hanya bisa terhimpun 313 orang 313 orang dengan senjata yang sangat sedikit sampai mereka bonceng-boncengan naik unta unta satu dinaik tiga orang gitu kuda satu dinaik dua orang gitu bergonjeng-bonjengannya walaupun begitu berangkat oleh karena Nabi sudah dijanji oleh Allah. Andai kata tak ada yang ikut Nabi, Nabi akan berangkat sendiri. Ya, berangkatlah. Terjadilah perang Badar. Karena tempatnya di Badar. Tempatnya di Badar jadi dinamakan perang Badar. Perang Badar ini satu peperangan yang cukup uh, menjadi suatu penentu ya untuk masa selanjutnya. Orang yang seribu itu melawan 313 itu kalah yang seribu. Menanglah Nabi. Tentu saya tidak akan menceritakan tentang perang Badar secara komplit di sini. Setelah menang punya pengaruh besar. Lalu pulang, lalu di Medina biasa berdakwah. Lalu Nabi berdakwah kepada orang Yahudi. Mari orang-orang Yahudi setelah saudara memikirkan ayat-ayat dan sebagainya marilah seperti anjuran kita Taurat sendiri masuklah kepada Islam begitu ya orang Yahudi sudah biasa wataknya congkak lalu beli, lalu mereka mengatakan dihubung-hubungkan dengan kemenangan Nabi Muhammad SAW lalu mengatakan kepada Nabi لا يغرن لا يغرنك أن قتلت نفرا من قريش أغمارا لا يعرفون القتال katanya Muhammad kamu jangan tertipu oleh dirimu sendiri kamu sudah menang perang perang terhadap orang-orang Quraisy yang memang mereka bodoh-bodoh tak pandai perang tak ahli perang katanya mereka tak mengerti perang masih saja kalah dengan kamu begitu seolah-olah menantang itu orang Yahudi diajak masuk Islam itu salah paham jadi jangan kamu begitu kamu ini hanya menang begitu aja sudah ngajak-ngajak orang begitu begitulah orang Yahudi lantas karena Nabi Muhammad SAW itu pada hakikatnya ya memang pesuruh Allah jadi turun malaikat Jibril spontan ditalkin Nabi Muhammad artinya redaksinya itu diajar oleh Allah ya dikatakan begini gul eh ini ayat gul katakan Muhammad Lilladina kafaru kepada orang-orang kafir itu yakni kafir Yahudi itu katakan satu labuna kamu nanti akan dikalahkan watuh syaruna jahannam ila jahannam wa tuhsyaruna ila jahannam dan besok di akhirat kamu sekalian akan digiring ke neraka jahanam wa bi'sal mihad sejelek-jelek tempat ya tempat duduk tempat tinggal itu adalah neraka jahanam sejelek-jelek tempat tinggal adalah neraka jahanam. Nihat itu firash lemek. Lama ini apa namanya? Tikar. Seolah digambarkan tempat duduk ya. Yang dimaksud tempat tinggal. Seolah-olah eh, apa? Sejelek-jelek tempat tinggal adalah jahanam. Quran ini pendek saja. Tidak panjang-panjang. Kalau terlalu panjang kan. Jadi kalau adalah sedikit tapi isinya padat memberi petunjuk. Artinya begini, sudah supaya dinyatakan orang Yahudi tercatat nanti kalau perang kalau bisa perang pasti kalah dan besok di akhirat pasti masukkan raka jahanam suruh mengatakan begitu saja sudah saudara seperti diketahui Quran itu mukjizat ini pun menunjukkan mukjizat apa yang akan datang sudah ditunjukkan akan kalahnya orang Yahudi, akan keluarnya orang Yahudi dari Medina, ya meninggalkan kota Medina itu sudah lebih dulu diterangkan. Malah menurut tafsirnya diterangkan kamu akan dikalahkan. Bil qatl dalam peperangan itu terbunuh. Wabil asr dan nanti ada yang ditawan. wadar bil jizya dan nanti akan mereka itu lalu menyerah lalu hidup di lingkungan orang-orang Islam dibebaskan lalu kena jizyah itu kena upeti itu merupakan suatu kekalahan ini sudah dinyatakan lebih dulu ya dan terjadi betul terjadi bagaimana terjadinya tidak lama kemudian Bani Quraizah misalnya itu Bani Quraibah itu setelah mengadakan perjanjian dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oh bukan sebelum ini ya Bani Quraibah itu akhirnya ikut perang di pihak orang-orang kafir di pihak orang-orang kafir pada waktu perang ukut itu orang-orang Yahudi terbunuh kira-kira 600 orang terbunuh 600 orang nah ini menunjukkan benarnya berita Al-Quran ini kemudian pada suatu peperangan yang lain ada di antara mereka yaitu Yahudi Khaybar Yahudi Khaybar banyak yang ditawan kemudian dikenakan upeti terhadap mereka ini apa yang diceritakan oleh Al-Quran atau peristiwa-peristiwa yang terjadi ini sesungguhnya merupakan juga satu apa ya satu kalau boleh saya katakan satu kaedah ini nanti selanjutnya sampai kiamat itu banyak persamaan-persamaan yang seperti itu sehingga kalau orang mengikuti sejarah Nabi dan mengikuti Al-Quran itu akan bisa menghubungkan peristiwa-peristiwa dunia ini ya selanjutnya dengan soal itu. <clears throat> nah, lantas kepada orang Yahudi ini juga diperingatkan qad lakum ayatun lanjutannya ya qad lakum ayatun sungguh telah ada atau telah terjadi bagimu semua ayatun ayat yang dimaksud yaitu ayat untuk jadi teladan ayat untuk dipikir <clears throat> ayat untuk dipikir jadi pertimbangan ayat apa ayat fi ini mengenai dua golongan dua kelompok manusia il Takota yang telah bertemu di dalam perang badar ya. il Takota yang telah bertemu di dalam perang badar <clears throat> fiatun sekelompok yaitu pihak orang Islam di bawah pimpinan Nabi tuqatilu fi sabilillah berperang untuk menegakkan agama Allah artinya karena taat kepada Allah siapa itu ya, wahum an-nabiyyu ashabu yaitu nabi dan sahabat-sahabatnya wakanu di sini terangkan salasa mi'atin wa salasata asyara rajulan mereka ini sejumlah 313 mahum mahum farsani hanya punya mereka hanya punya dua ekor kuda wasit tu adru punya baju kere baju penangkis pedang itu baju besi hanya enam atau suyuf hanya punya delapan pedang jadi waksaruhum rujalah ay musyad kebanyakan mereka jalan kaki jadi ini amat lemah sekali lantas wa kafiratun sedangkan yang lain orang-orang kafir jumlahnya yaitu seribu kafirah yarawnahum mislaihim yarawnahum mislaihim ay mislayil muslimin oleh Allah dibuat ini ya yarawnahum orang-orang Islam melihat orang-orang kafir ini mislaihim hanya dua kali lipat mereka jadi seribu tapi oleh Allah dibuat di mata orang Islam cuma 700 oleh karena ada ayat lain yang mengatakan dulunya kalau satu orang Islam lawannya 20 kalau mundur itu eh, lawannya 10 kalau mundur itu neraka lo berat loh orang Islam zaman dulu saudara nah, kemudian setelah mempunyai kekuatan diturunkan oleh Allah kalau satu lawannya itu dua kalau lari neraka ya jadi satu lawan dua nah karena orang kafir itu seribu orang Islam hanya 313 kalau kelihatan seribu mungkin orang mempertimbangkan kalau lawan saya tiga sedang kewajibannya cuma lawan dua jadi kalau saya mundur nanti maafu mungkin begitu ya supaya tidak begitu lalu oleh Allah jumlah yang seribu itu diperlihatkan kepada orang-orang Islam hanya dua kali lipat mereka mislaihim dengan demikian maka berani mereka kalau satu lawan dua nggak apa-apa mati syahid seneng begitu ini salah satu dari tafsir tapi ada tafsiran lain lagi orang kafir melihat orang Islam yaitu dua kali lipat itu ada lagi yang mengatakan pertama kelihatan kecil jadi berani orang kafir perlunya supaya orang kafir jadi ya. kemudian orang Islam mula-mula diperlihatkan orang kafir itu juga kecil supaya jadi supaya jadi perang kalau nanti yang satu kurang terlalu besar kan tidak jadi nanti perlunya akan diuji di sini begitulah perang betul ya setelah terjadi peperangan ini ringkasnya lalu Allah menurunkan tentara malaikat yang naik kuda juga pakai serban hitam gitu kemudian juga pakai pangkat-pangkat gitu pakai <laughs> jadi kelihatannya banyak orang-orang Islam yang tahu jadi orang-orang Islam yang di, dengan Nabi itu melihat itu melihat malaikat yang banyak sehingga dan mereka itu orang-orang kafir melihat melihat di kalangan orang Islam itu banyak sekali. Orang pertama berapa? 3000 akhirnya sampai 5000 sudah Ayah dengan sendirinya itu lari terbirit-birit itu orang-orang kafir. Nah, nanti bisa dita, bisa terbunuh dari mereka itu 70, tertawan 70. Ini perang pertama ya, ya perang pertama. Nah ini yang diciptakan di sini saudara-saudara dalam Quran singkat saja yaitu begini tadi saya ulangi uh, <clears throat> sungguh telah terjadi bagimu semua suatu tanda dia tanda kekuasaan Allah ya. tanda kekuatan Allah ini sisi atain di dalam dua golongan yang iltaqah yang bertemu dalam peperangan fi'atun yang segolongan tuqatil fi sabilillah berperang membela agama Allah wa ukhra kafiratun dan yang lain kafir yang kafir ini tidak usah dikatakan perang untuk apa tidak usah soalnya orang kafir pasti untuk dunia tidak ada untuk akhirat jadi kalau orang Islam itu masih diterangkan supaya karena ada orang Islam yang perang untuk dunia ada orang Islam yang perang untuk akhirat untuk membedakan itu ditunjukkan visabilillah. Kalau orang kafir semuanya sudah tidak ada akhirat itu dunia semua, jadi tidak usah disebut sudah maklum. Ukhra kafiratun yang lain kafir. Yarunahum mereka melihat orang kafir, artinya orang Islam melihat orang kafir mitlaihim hanya dua kali sebesar mereka. Dilihatnya yang lain dengan penglihatan mata Roya lain dengan penglihatan mata. Wallahu yu'ayyidu binasrihi may Allah itu memperkuat dengan pertolongannya kepada orang yang dikehendakinya. Jadi yang penting teknik apapun yang digunakan oleh Allah Allah itu memperkuat orang yang digandaki. Biar sedikit kalau sudah digandaki oleh Allah itu menang menang. Biar banyak kalau digandaki oleh Allah itu kalah kalah. Biar Islam kalah kalah. Saya menyebal sedikit peperangan Nabi dengan terhadap orang kafir itu seluruhnya kalau dihitung kira-kira 60-an lah kurang lebih 60 dari 60 itu yang pernah kalah itu untungnya tidak kalah total itu cuma dua satu perang Uhud dua perang Hunain ya. nah ini ditunjukkan oleh Al-Quran sendiri sebabnya kalah perang Uhud itu karena segolongan sahabat tidak taat kepada aturan Nabi jadi strategi yang ditentukan oleh Nabi taktik perjuangan itu saja itu tidak diikut jadi maksiat namanya yang maksiat bukan semua, yang maksiat cuma sedikit 50 orang. Ya, dari 1000 orang yang maksiat cuma 50 orang. Itu seluruhnya kalah. Nah, jadi itu kalau umat Islam kalah, itu dulu ini zaman Nabi ditunggu Nabi sendiri. Itu karena ada kelompok-kelompok dari umat Islam itu yang tidak mentaati aturan Allah, maksiat ya. Kalah semua gitu. Yang kedua yaitu perang Hunain. Ketika perang Hunain itu saudara-saudara jumlahnya itu besar sampai ujub ujub itu cuma bertepuk dada wah kuat ini tidak khawatir ini gitu. dikatakan ir'a jabat kum kasratukum ketika jumlah besarmu ini membuat kamu ujub wah itu itu kalah murat marit dihantam dipukul oleh ini dibuat memang oleh Allah. Ini maksudnya merupakan kaidah ini. 60 menang terusan. Dua kali kalah. Yang kalah itu karena maksiat. Kalau yang tadi itu maksiat lahir, maksiat lahir yaitu karena tidak taat Rasul, menang strategi. Yang belakangan maksiat batin. Akhlaknya nggak betul. Jadi ini saja kalau sekarang umat Islam yang banyak, tapi ada kelompok-kelompok yang menyeleweng dari aturan-aturan Tuhan, kena hukum semua. Tapi ya ini hukuman dunia, sudah saudara Kadang-kadang sementara. Kalau masjidnya terlalu lama, ya lama sampai mati. Nah, nanti di akhirat ya ada perhitungannya sendiri, saudara-saudara. Sekarang sebelum saya lanjutkan ini ya, orang perang membela agama Allah, ini zaman Nabi dulu Sesungguhnya yang dicari itu bukan menang. Dan yang ditakuti bukan kalah. Yang dicari itu ridho Allah. Jadi menang atau kalah tidak jadi soal. Mati, terbunuh atau hidup tidak jadi soal. Tapi yang penting ridho Allah. Jadi kalau dia menang dan ridho Allah, dia senang. Kalau dia kalah, mati dan ridho Allah, senang juga. Mungkin lebih senang karena masuk Tapi kalau tidak ridho Allah, dia menang dengan maksiat-maksiat yang banyak neraka akhirnya tidak ada artinya menang apalagi dia kalah jiwa yang begini inilah dulu yang bersemayam dalam tiap-tiap hati orang Islam dengan begitu itu kalah juga tidak pernah putus asa menang juga tidak sombong sebab yang namanya kalah itu bukan kalah fisik saudara-saudara biarpun kalau ditindes itu kalah fisiknya mereka terus hidup itu Coba itu lihat, tidak boleh sembahyang, sembahyang di apa di kesepian, sembahyang di tempat-tempat yang sepi. Terus begitu sehingga tidak kalah itu namanya itu. Siapa menang fisik ya, akhirnya tidak sembahyang semua umpamanya atau kalah ikut cara-cara itu namanya kalah itu walaupun kelihatannya menang fisik. Jadi ada saudara-saudara arti menang dan arti kalah itu yang berbeda-beda ya. Sekarang menang yang dalam arti kata sebenarnya itu menang fisik, ya, menang mental, menang moral ya, menang segala-galanya, akhlak menang, nah, itu menang betul-betul saudara-saudara. Wallahu ya'idhu binasrihi man yasha. Itu. Allah itu memperkuat dengan pertolongannya orang yang dikehendaki oleh Allah. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Inna fi dzalika sesungguhnya di dalam peristiwa tersebut la ibratan pasti menjadi ibrah. Ibrah itu contoh untuk dipikir li ulil absar bagi orang-orang yang mempunyai pandangan. Ya, basair bagi orang-orang yang punya mata hati yang waras kadang-kadang ini mata waras saudara-saudara tapi karena mata hatinya nggak waras bisa jadi mata itu ikut tidak waras ini barang mestinya buruk mata melihat juga tapi mata hati ini sakit saudara-saudara jadi barang yang buruk itu bisa terpandang baik tapi itu kadang-kadang barang itu sebenarnya baik kelihatannya menurut mata tapi karena mata hati ini mata hati ini hidup bersinar lalu bisa menerima tuntunan Allah itu walaupun baik itu haram itu jelek itu dia akan mengatakan apa haram nah, jadi soal-soal yang seperti di atas tadi bisa menjadi contoh teladan yang difikir bagi orang-orang yang mempunyai mata hati yang bercahaya yang waras Saudara-saudara, ini tadi kan dikatakan turunnya ayat ini karena orang Yahudi congkak. Terus ditunjuk dikatakan bahwa kamu akan dikalahkan. Lah, tadinya juga sudah diberitahu di Ali Fir'aun ya tentang hancurnya Fir'aun, hancurnya kaum Ad Samud boleh jadi lupa terlalu lama sejarah itu ya boleh jadi lupa lalu diingatkan yang yang ketika itu mereka menyaksikan nah, coba ini juga satu satu ayat itu dua kelompok yang satu kecil yang satu besar nah, Allah menghendaki yang besar itu dikalahkan yang kecil dimenangkan menang nah, jadi jangan kamu berkata begitu ditawari tentang Islam itu supaya dipikirkan apa yang ditawarkan itu cocok nggak dengan kitabnya kitabnya sendiri kitab Taurat itu isinya sudah menerang-menerangkan tentang benarnya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya <clears throat> ayat ini selesai saudara-saudara sekarang sekarang oleh Allah Subhanahu wa taala pembaca Al-Qur'an ini diajak untuk memikirkan mengenai soal anu soal kehidupan dunia ya dengan watak manusia. Begini, Allah itu membuat hal-hal yang disenangi. Nah, manusia itu punya watak senang, senang ya apa-apa yang disenangi nanti direntetkan di sini soal duniawi soal syahwat syahwat ya, yaitu keinginan keinginan duniawi juga ditunjukkan Allah itu selain mempunyai hal-hal yang bisa dinikmati di dunia ini ya, Allah itu juga mempunyai hal-hal yang bisa dinikmati oleh manusia ini nanti di akhirat ini akan dikemukakan dua-dua disuruh mempertimbangkan. Di sini zuyina dihiasi linasi bagi manusia hubus syahwat cinta atau senang kepada yang disukai oleh syahwatnya ini syahwat itu syahwat tapi yang dimaksud bukan syahwatnya jadi yang di ini nih mustahatnya mustahayat ini dalam urusan bahasa kenapa kalau yang diingini itu sendiri sudah disebut syahwat itu saking nemennya gitu ya. seperti kalau saudara ini senang kita ini senang bandem ya bandem benda kita senang bandem kalau kita sudah disebut bandem melakurek namanya orang yang senang bandeng ya bandem jadi itu sudah nemen saking nemennya seneng bandem sampai dikatakan apa bandem tahu bandem undi-undi saya ini penyuka undi-undi kalau saya datang dikatakan waduh penyuka undi-undi datang begitu biasa tapi kalau sudah saya katakan wah undi-undi tekorek begitu jadi orang itu sudah saya katakan undi-undi tapi undi-undi ini bukan undi-undi betul orang yang suka undi-undi. Untuk apa mengatakan begitu? Dalam ilmu bahasa. Menyangatkan saking senengnya, saking sangatnya seneng undi-undi sampai undi-undi mang nyetir motor. Ya. Ini juga begitu. Syahwat. Tapi yang dimaksud bukan syahwatnya. Yang disyahwati itu mustahatnya. Nah, jadi kalau memberi mana begini. Telah dihiasi Artinya diberi watak diberikan watak linasi kepada manusia hubbus syahwati senang perkara yang ia sukai ia ingin. apa yang paling ia ingini ini orang dewasa ini pertama minan nisa orang-orang perempuan karena orang laki itu yang jadi semua yang paling disenangi, paling diingini, ya perempuan. Kalau sama-sama tidak lapar, nah, kalau lapar ya, ini ada perempuan, ada istri, ini ada nasi. Istri dulu apa nasi dulu? Ya. Umumnya istri dulu baru nasi, gitu. Ini umumnya loh ya. Menurut ini, walbanin, lantas anak <clears throat> Coba azan dulu saudara ya. saya lanjutkan. Azan dulu. Yang pertama dia sih suka sama istri ya. Lantas kedua sama anak. <clears throat> Coba orang kalau masih baru kawin itu masih kurang suka sama anak itu ya. Tapi kalau sudah empat tahun kawin, tidak punya anak, merasa saudara-saudara ingin anu sekali. Nah, itu itu memang watak manusia dibuat begitu. Setelah orang ini senang istri, senang anak, apalagi kalau sudah diberi oleh Allah, lalu perlu harta buat membahagiakan kehidupannya itu menutup kebutuhannya lalu dia diberi oleh Allah juga syahwat atau cinta kepada al-qanatir. Al-qanatir kata-kata konatir itu asalnya jamaknya gintoroh. Gintoroh itu jembatan. Lalu jamaknya konatir. Tapi yang dimaksud ini uang. Karena uang, harta itu diumpamakan seperti jembatan orang mau apa saja ada uang bisa beli pakaian bisa mau bikin gedung bisa mau pangkat ada uang juga bisa mau kontor adalah dengan zuhud di dunia wal fiddati dan perak wal khailil musawwamati dan kuda kuda dan yang ber, yang sehati dengan Buddha. Kalau dulu memang Buddha saya orang kaya, rumahnya bagus, di pinggirnya sini ada kuda yang bagus, wah hebat ini. Apa untuk backing kalau perlu dijual. Dilihat juga indah sekali ada kudanya ya, menyenangkan. Kalau pergi naik perang juga bisa dipakai. Nah, itu kalau sekarang Mercedes ya. <laughs> Sekarang apa? Mercedes. Tapi jangan wal khayla dimanakan Mercedes juga. Jadi wal khaylal musawama, wal khaylal musawama kuda yang berharga dan yang semakna dengan kuda itu. Jadi kendaraan plus packing, wal an'am dan binatang-binatang ternak binatang-binatang an'am itu unta lembu dan kambing ya. Kenapa orang kok senang itu? Dibiarkan saja, cuma dikasih makan, kadang di, dilepas gitu, bisa banyak lama-lama. Senang orang itu yang punya begitu itu ya. Kalau punya batu begitu, batu biasa itu setumpuk itu kurang senang. Kecuali kalau mau bikin rumah. Kenapa? Dibiarkan 10 tahun tetap saja begitu, jadi kurang senang. Tapi kalau punya lembu, punya kambing dan sebagainya itu senang. Itu karena itu ada syahwat ke sana ya wal harf tanaman ini pertanian ya jadi yang disinggung di sini seneng lebih dulu perempuan anak terus harta benda dalam segala bentuknya terutama yang bisa berkembang terus ditunjukkan sifatnya dalik itu semua mataul hayat alat hidup alat hidup ya mataul hayat alat hidup dunia yang rendah kenapa itu dikatakan rendah karena ada nanti alat hidup yang tinggi di akhirat istri juga ya dan lain-lain lah itu yang tingkatnya tinggi jadi dunia itu yang rendah yang pendek juga dunia maknanya pendek Dunia maknanya rendah. Ya pendek saudara-saudara. Kita sebut saja seorang raja dengan segala itunya berapa tahun dia? Sebentar lagi sudah di kuburan. Habis semua sudah tinggalkan. Pendek ini. Seorang kaya bagaimanapun mencarinya pendek aja. Jadi tadi itu semua ditunjukkan itu mataul hayat. Jadi Diterangkan di sini saudara-saudara syahwat ya. barang yang disukai. Barang yang, yang disukai itu ada dua, ada yang halal, ada barang yang disukai itu yang haram. Nah, ini ada yang mengatakan ini yang halal. Ada yang mengatakan ini yang haram. Ada yang mengatakan ini halal dan haram terserah saja. Kalau perempuan itu disenangi yang belum dikawin ya yang haram. Kalau yang sudah dikawin ya yang halal. Emas perak dan sebagainya tadi yang sudah jadi miliknya ya yang halal. Yang belum jadi miliknya mau diambil secara tidak halal ya yang haram. Jadi mutlak saja. <clears throat> Ini semua hanya alat hidup dunia. Tidak dilarang orang Islam menikmati semua tadi asal menjadi halal ya carinya halal penggunaannya halal segalanya halal boleh dan memang ini wataknya umat ini wataknya manusia dibuat diberi watak cinta senang kepada yang disuka itu cuma diberitahu itu pendek umurnya jadi kalau orang Islam menghabiskan umurnya Cuma untuk kepentingan itu saja, wah itu rugi sekali. <laughs> Dia mencapai uang sampai ratusan juta, miliaran, berhasil, tapi carinya itu untuk apa itu? Ya untuk senang di dunia ini saja. Katakanlah halal lah misalnya. Ya. Rugi. Orang tidak bisa menghabiskan. Cuma beras yang paling putih dia seumur hidup habis berapa coba kira-kira? Sehari habis berapa? Setengah kilo nggak habis. Ya, kalau setengah kilo cuma 18 180 eh, kilo sebulan. Berapa satu tahun? Berapa seumur hidup dia? Kalau dia misalnya bulog itu miliknya sendiri ya. Miliknya sendiri pribadi. Misalnya itu yang sekian itu dia makannya cuma sedikit. Misalnya saudara punya pabrik gula, apalagi kalau kencing kena kencing manis ya. Punya pabrik gula kena kencing manis ya sudah. Tak ada artinya gula itu buat dia. Coba, belum mati. Pendeknya itu semua alat hidup, tapi pendek. Itu. Nah, lantas diberitahu. <clears throat> Lanjutannya, gul katakan Muhammad. Aunabbiukum bi khairin min zalikum sukakah? Kalian aku beritahu tentang yang lebih baik dari itu. Apa yang lebih baik dari itu? Lilladzina taqwa 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtil anhar buat orang-orang yang bertakwa jadi yang betul-betul taat pada agamanya uangnya dan segalanya digunakan untuk takwa kepada Allah itu besok di sisi Tuhannya jannatun surga tajri min tahtil anhar ini yang sebagian sifatnya ditunjukkan di bawah surga itu mengalir bengawan-bengawan khalidina fiha mereka kekal di sana kalau di dunia ini misalnya kita telah berhasil menduduki satu pangkat, lantas kita beli itu selesta, Wah kita mau cari punya rumah, tapi sayang, ya kira-kira baru lima tahun kita ini sudah tua, ya kita perginya aja ke sana sudah males, ya. Lantas kita mau makan-makan yang enak di sana, kita sudah tua giginya nggak ada, selera makan sate sudah kurang. Jadi tambah tua buat apa? Wah ini kita bisa nih karena kaya kawin yang jadi-jadi sudah tua, jadi sudah sudah nggak kuat apa-apa. Mau apa? Ini sayangnya saudara-saudara. Jadi kalau ada orang mau mencontoh misalnya hidup seperti surga bikin istana yang hebat, bawahnya dikasih apa? Dikasih pengawan-pengawan gitu. Wah indah sekali. Umpama itu pun jauh jauh nilainya ya. Tapi kenyataannya berapa tahun dia? Kok makin tua makin nggak bisa mem memanfaatkan itu ini jadi diberitahu yang dunia itu rendah wazwajum mutahara dan istri-istri yang suci-suci bisa di sorga istri yang tak pernah tua dia sendiri tidak tua saudara-saudara Bisa di sorga itu kita ini rata-rata umur 35 tahun istrinya itu raca gitu semua ya coba bayangkan itu orang umur 35 tahun itu tanyakan itu orangnya bagaimana itu paling kuat-kuatnya orang, paling nambeng-nambengnya orang. Ini yang tua-tua ini kan ada kan nostalgianya itu ada <laughs> ya. kan. ya. Nah, itu besok terus. Nah, itu ya istrinya istrinya sendiri yang sama masuk surga itu yang kelas 1 dan bidadari bidadari dan temburuan tidak ada di sana ya ada malah istri yang suaminya ndak kebagian bidadari itu menyesal loh sampai ini gimana sih masuk surga kok nggak sampai dapat bidadari ini salah apa ini itu gitu. jadi malah nggak seneng istri yang suaminya ndak punya bida bidadari lain di dunia ini lain yang hukumnya lainnya itu yang nikmat fisik saudara-saudara itu nikmat fisik di surga yang kekal ada lagi yang nikmat bukan fisik itu waridwanu minallah dan ridha Allah Wah, itu lebih hebat daripada yang fisik tadi wallahu basirun bil ibad Allah maha waspada nah, maha mengetahui maha melihat kepada hamba-hambanya ini jadi diterangkan manusia ini memang diberi watak dan watak ini ada keperluannya kalau manusia ini di dunia tidak diberi syahwat seperti malaikat gitu. Ya kukut dunia ini selesai. Kawin nggak mau, makan nggak ini nggak ya kukut. Ya, nah, jadi diberi syahwat supaya mau kawin, punya anak. Nah, kemudian diberi seneng sama harta benda, hanya membangun, dunia dibangun. Tapi diberitahu, urus yang baik ini, pendek ini. Masa hidup yang sekian itu cuma untuk kepentingan 25 tahun saja, saudara-saudara. Pendek itu. Jadi kalau bikin rencana pembangunan itu pembangunan dunia dan akhirat. Pembangunan dunia 25 tahun gitu ya. Pembangunan akhirat selama-lamanya. Kapan bangun akhirat? Bukan di kuburan. Ya di sini ini bersama-sama dengan membangun dunia. Dunianya dibangun karena dia punya selera tadi yang halal-halal. Berapa tahapannya? Lima tahap. Lima tahun, lima tahun kali lima, dua puluh lima. Akhirat Ya jangan cuma 25 tahun saudara-saudara pembangunan akhirat itu karena untuk selama-lamanya di sana. Begitu ya orang Islam sebagai kesimpulan terakhir begini. Orang Islam itu skop pikirannya itu luas. Orang yang tidak punya keyakinan ini skop pemikirannya itu terbatas makling kurang lingkaran dunia yang umur dia cuma 60 tahun ini. Itu sudah cari pangkat ya cuma itu merebut kedudukan cuma itu ya mobil ya cuma sekian itu kalau wasal selesai tidak, jadi pendek sekali karena itu saudara-saudara kalau kehilangan ini menyesalnya luar, luar biasa tapi kalau orang-orang mukmin ini cukup pemikirannya luas dunia ya iya 60 tahun ini tapi setelah mati ini tidak terbatas Oke itu skupnya luas jadi kalau tidak tercapai di dunia oh, tidak apa-apa sebentar akhirat nanti gitu tenang ya kalau nanti tercapai dunia ada ini cuma sebentar ini. kuatnya tidak kumanan di akhirat dipergunakan baik-baik. Nah, itu loh bedanya. Al-farqu al muslim wal kafir. Ya. Beda antara orang Islam dan orang kafir dalam segi pemikiran mengenai hidup ini. Nah, begitulah. Saya kira cukup. Sekian dulu. Besok akan kita lanjutkan ya. Allah alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والى عمل الملائكه المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحه اعوذ بالله